Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kita terhadap syarah al-mandumah al-haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Al-Imam Abu Dawud rahmatullah taala al-Imam dan Abu Bakar Imamun Ibnu Imam. Al-Imam Abu Bakar namanya siapa? Abdullah. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala namanya siapa? La ba'as khair insyaallah. Sulaiman Ibnul Ash'af Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Coba antum ulangi. Ulangi apa ya? Masih terbalik, tapi enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Naam. Coba antum ulangi dengan keras dan jelas. Ayo, ahsan. Sulaiman ibnul Ash Hamzah Ain Shin Ta Ash As-Sibistani rahmatullah alaih la ba'as khair insyaallah kita lanjutkan barakallahu fikum kita masih seputar mengenai apa kemarin mengenai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dalam keadaan benar-benar turun memberikan tiga jaminan yang anak ulang-ulang dan juga tercantum dalam hadis. Apa tiga jaminan tersebut? Berdoa dikabulkan. Meminta diberi. Meminta ampun diampuni. Dihafal ini ya, tiga jaminan barakallahu fikum. Naam. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala Qaulun Nadim rahimahullah, ucapan An-Nadim rahimahullah taala, "Wa rizqan fayumnahu." Dan juga yang meminta rezeki akan diberi. Fa yasuddul insan an hadza wa Maka bagaimana seseorang malah menghalang-halangi dari perkara ini dan tidur? Ini hati-hati tidur. Tidur itu nikmat barakallahu fikum tapi pada tempatnya. Ada pun hadis yang nah tidak ada asalnya tidak tidak ada sumbernya itu masyhur di kalangan manusia dulu pernah disebutkan oleh eh, Syekh kami Yahya bin Ali Al-Hajuri waffaqahullah ketika di dars idza ja'akumun nu'as fa'akrimu apabila datang kepada merasa ngantuk muliakanlah ngantuk tersebut Paham ya? Itu hadisnya apa? La aslalahu, tidak ada sumbernya. Jadi memuliakan ngantuk ya tidur. Tapi kita sudah kita punya kaidah apa kemarin? Jangan berbalik. Likulin naumin makom bukan likulin makomin naum. Kalau likulin makomin naum setiap tempat tidur. Paham ya? Tapi setiap tidur itu ada tempatnya. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ini lihat ini. Fa kaifa yasuddul insan anhada wayanam Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir memberikan rezeki bagi orang yang minta, tapi bagaimana manusia justru menghalang-halangi hari ini dan tidur? Mada yastafidu min fudulin naum? Apa yang bisa diambil faedah dari banyak tidur? Hati-hati para fikum na'am. Walaupun tidur nikmat tapi jangan banyak-banyak. Diatur, paham ya? Diatur para fikum na'am. Kaifa yaghfil, kaifa yaghfalu wa yalhu ma'al fadha'iyati wal internet. Nah ini. Bayangkan ini. Bagaimana dia malah lalai dan juga nah barakallahu fikum lupa bersama perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan internet ini. Internet berbahaya sekali barakallahu fikum. Naam. Kalau kita tidak bisa menggunakan tempatnya sangat berbahaya sekali. Jangan ada di antara kita yang terjatuh dalam fitnah ini. Kenapa? terkadang terjadinya kegaduhan, kerusuhan, keributan, perpecahan di antara ikhwah dan saudara kita, di internet sebabnya. Nah, oleh karena itu gunakan semaksimal mungkin medsos-medsos media sosial yang ada pada tempatnya. Berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat atau yang semisalnya itu perlu kita renungi baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai internet sebagai apa? sumber ilmu kita. Karena sekarang banyak yang dia itu pandai kalau ada internet. Kalau ada internet, masya Allah, qala Allah, qala Rasul. Paham ya? Tapi kalau nggak ada internet, tunggu dulu afan. Hah? Afan ya? Internet lagi mati, kuotanya habis katanya. Itu keliru, hafalkan Al-Qur'an, hafalkan As-Sunnah, kalam para imah, Seperti itu belajar barakallahu fikum. Internet itu hanya sarana. Sarana, perhatian baik-baik ya, sarana. Nah, barakallahu fikum dan juga alat yang membantu, bukan alat inti. Yang inti apa? Hafalan. Kalau Allah, kalau Rasul, antum kalau punya hafalan, internet mati, nggak punya pulsa, bisa nggak gerak? Bisa. Tapi kalau kita nggak punya hafalan, barakallahu fikum, hanya mengandalkan internet, internet mati, pulsa habis, paham ya? Kuota enggak ada, eh, kartunya hilang, bingung dia sudah. Afan, Ustaz anak lagi bertanya Ustaz, masalah ini bagaimana Ustaz? Tunggu dulu. Kuotanya habis. Nah, ini hati-hati seperti itu barakallahu. Hafalkan Al-Qur'an, hafalkan As-Sunnah, terus dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an dan Sunnah barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena sekarang dengan adanya internet banyak orang bingung. Apalagi muncul dai-dai belakangan yang mengatakan dai akhir zaman. Ya kan? <laughs> Barakallahu fikum. Namanya seperti pemilik matan ya Katanya Ustaz Al-Baikuni gitu ya. Ya. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Itu enggak jangan percaya. Tahun 2020 katanya akan terjadi tragedi yang sangat dahsyat yaitu duhan katanya. <laughs> Allah musta'an. Duhan itu asap tanda hari kiamat katanya. Kenapa akan terjadi meteor dari langit jatuh ke bumi nabrak bumi tersebut ambiar sudah. Akhirnya keluarlah asap kata mereka. Jangan takut. Sebabnya apa kalau orang-orang takut internet? Coba kalau nggak punya internet, dia santai aja belajar, masya Allah. Ini sudah mau tahun tahun 2020, nggak masalah, nggak ada apa-apa, karena nggak tahu. Coba yang sibuk dengan internet, wah ini bagaimana ini? Anak baru kemarin mondok, ya, anak baru kemarin nikah, anak sudah mau mau kiamat. Hati-hati, nah, hati-hati barakallahu fiikum. Jangan sampai kita tertipu dengan kabar-kabar internet. Semuanya sibukkan dengan apa? Nama majalisul ilm, menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah, kalau Allah, kalau Rasul, Insya Allah tenang. Kalau antum di majelis ilmu seperti ini tenang Insya Allah. Tapi kalau antum di majelis luar sana, eh sudah cuacanya panas tambah panas. Paham ya? Seperti itu keadaannya. Bingung bagaimana ya? Masa sih? Masa mungkin? Nah, itu seperti itu. Tapi kalau kita sibuk dengan ilmu baru kalau fikum, tenang sudah. Eh, hatta terkadang punya hutang banyak pun gak terasa kalau di majelis ilmu. Walaupun setelah selesai nanti ingat lagi. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu termasuk ademnya majelis ilmu majelis zikir, majelis Al-Qur'an was sunnah yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih apa? Wa mastama'a qaumun fi baitin na min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah ini syahidnya. Tidaklah ada kaum seseorang yang mereka berkumpul di salah satu masjid, masjid Allah, kemudian mereka apa? Perhatikan baik-baik, mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an was sunnah atau yang semisalnya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Antum tenang di majelis ilmu. Nah, barakallahu fikum walaupun di luar sana mungkin kebingungan, banyak pikiran, tapi kalau duduk di majelis ilmu insyaallah tenang. Tenang insyaallah. Nah, dan ini banyak yang menyaksikan dan banyak juga yang merasakannya. Nah, karena memang Allah taala takdir seperti itu. Nazalat alaihim sakinah. Turun di hati-hati orang tersebut ketenangan. Nah, ingin tenang, enggak bingung, datangi majelis ilmu. insya Allah bismillah hilang kebingungan, hilang kebimbangan. Kita lihat apa yang beliau sebutkan di sini. Wa yajlisu ma'suran syakhisal basar la yataharrak ma'a hadzal sanam al-khabith. Dia duduk kemudian apa? Dalam keadaan memegang HP tadi internet tadi itu, matanya matanya apa? matanya dibuka lebar-lebar gini, tidak gerak sama sekali. Orang salam assalamualaikum diam saja dia enggak jawab. Paham ya? Bersama sonam al-khabis, patung atau berhala yang jelek ini. Internet, paham ya? Atau HP atau dianggap patung. Paham ya? Karena apa? Benda mati, benda mati enggak hidup. Paham ya? Benda mati. Dia melihat itu, "Assalamualaikum." Enggak jawab dia. Paham ya? Allah musta'an. Ini terkadang terjadi seperti ini, hindari. Hindari barakallahu fikum karena ini yang menimpa seperti yang tertimpa seperti ini bukan hanya antum-antum, terkadang semua manusia kalau udah lalai dengan HP atau internet seperti itu. Diam aja dia. Diam aja dia. Orang salam diam aja enggak jawab dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Terlambat jawabnya. Allah musta'an. Ya perlu diperhatikan baik-baik ini. Nasihat sangat bagus dari Syekh Shalal Fauzan Habibullah taala. Wala walayat wala yat'ab. Padahal bisa dikatakan tidak bosan, tidak capek juga kalau megang internet tadi. Tapi kalau megang Al-Qur'an berat. Paham ya? Nah, kalau enggak ada kesibukan dia megang Al-Qur'an berat. Berat sekali. saya seakan-akan megang batu besar. Nah, walayamal yamal wa yu'ridu an rabbihi subhanahu wa ta'ala ini syahidnya. Dan dia berpaling dari Rabb subhanahu wa ta'ala. Sepertiga malam terakhir dia tidak bangun. Tidur, capek. Karena malamnya ngelembur, bergadang. Melihat internet tadi itu akhirnya malamnya pun tidak bangun. Allahu musta'an. Yu'ridu an hadal khair al-kathir. Alladhi huwa bi asaddil haja Dia berpaling dari kebaikan yang sangat banyak ini yang mana seharusnya dia lebih butuh kepadanya. Fa innahu la ghina bihi 'anillah jalla wa 'ala tarfata 'ain. Dikarenakan sesungguhnya nanti tidak ada sesuatu yang lebih dia butuhkan. Nah barakallahu fikum di hadapan Allah Subhanahu wa taala hatta walaupun sekejap mata atau sekedip mata. Fa kaifa yu'ridul insan an hadza wa la yatanabbah Bagaimana seseorang justru paling dari perkara ini dan tidak mau perhatian? Sepertiga malam terakhir barakallahu fikum bangun. Eh? Nah, barakallahu fikum bangun. Nah, sepertiga malam terakhir. Nah, enggak perlu kita istilahnya malas-malasan atau semisalnya. Malas itu wajar, tapi jangan berlebih-lebihan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kalau malas-malas terus itu kurang tepat. Oleh karena itu kita dituntun untuk senantiasa berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Paham ya? Tegar badannya barakallahu fikum. Bismillah, ngantuk wudu. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Minuman ada, makanan juga ada. Tegap badannya barakallahu fikum, segar. Seperti itu seharusnya. Jangan malas-malasan. Naam barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir. Au yadhhabu madhhabal Jahmiyah wal Mu'tazilah atau justru dia berpendapat seperti pendapatnya Jahmiyah dan Mu'tazilah wal Asy'ariyah dan juga pendapatnya Asy'ariyah fayukadzibu wal billah. Akhirnya dia mendustakan wal billah. Mendustakan apa? Allah taala enggak turun katanya. Bihadan nuzul wa yanfi. Akhirnya dia mendustakan tentang turunnya ini dan meniadakan. Wa yatahawanu bihi dan meremehkan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang sahih Allah taala turun atau tidak? Turun ke langit dunia kapan? sepertiga malam terakhir dengan membawa tiga jaminan yang sudah kami ulang-ulang berkali-kali, enggak perlu disebutkan lagi. Kita lihat di sini barakallahu fiikum. Nah, hadza ashaddu minal ladzi yu'ridu wa la yanfi. Ini lebih parah. Eh, lebih parah daripada orang yang berpaling dan tidak meniadakan. Dia berpaling, enggak bangun malam, tapi enggak meniadakan. Meyakini Allah turun ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir ini lebih mending daripada Jahmiyah dan juga apa tadi? Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan enggak turun, Ya siapa yang turun? Yang turun malaikatnya. Masa malaikatnya iya katanya. Allah musta'an padahal nggak punya hujah sama sekali. Qul hatu burhanakum in kuntum Datangkan argumen kalian, bukti kalian kalau kalian jujur, jangan cuma ngomong kosong. Ini Mu'tazilah Jahmiyah. Mu'tazilah dipimpin oleh siapa? Jahmi Safwan. Terbalik. Barakallahu fikum. Jahmiyah dipimpin oleh Jam benar Kalau Mu'tazilah Mu'tazilah Wasil bin Atta al-Mu'tazili. Wasil bin Atta al-Mu'tazili. Paham ya? al ghazal pandai bicara, pandai menuturkan kata-kata, tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Coba antum ra bisa enggak? Nah, lepas, Tidak masalah. Ra. Hah? Ra. Lapa enam. Antum bisa? Ayo. Ini Wasil bin Atha ini nggak bisa ngucap huruf ra. Suatu ketika perhatikan baik-baik barakallahu fikum, suatu ketika dia disuruh oleh salah seorang untuk mengucapkan burun. Burun bur semacam gandum. Dia pinter mengelak dia. Komhun katanya. Burun diganti komhun. Komhun enggak ada ra tapi maknanya sama. Pandainya situ, pandai bersilat lidah tapi apa? U'tu zakaan walam yu'tu zakaan diberi kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati Allah Mustang. Kata beliau, "Na barakallahu fikum Walakinahu yuridu wa la tanabahlah Tapi Mu'tazilah Jahmiyah ini berpaling dan tidak mau perhatian dengannya. Walau anna waqtan minal awqati fi tawzi'un nuqut. Perhatian baik-baik ini. Ini seringnya tabiat manusia seperti ini. Kalau seandainya di waktu tersebut atau ada salah satu waktu ada pembagian nukut fulus. Pembagian fulus uang. Nah, coba bayangkan. Au tawzi'ud atau ada pembagian dirham au futiha fihi babu musahamatin fi syarikah atau dibuka nam pintu apa perlombaan atau sayembara pada suatu syarikah PT atau perusahaan misalkan wan nasu yarjuna fiha ar dan manusia mengharapkan keberuntungan di situ ala tarawna man nasu saniun eh apa yang kalian lihat akan kau melihat bagaimana apa yang diperbuat oleh manusia alaisu yuhamirun bukankah mereka semuanya berlomba-lomba eh, bersegera bayangkan nih, kalau pembagian harta seperti ini. Eh, sepertiga malam terakhir nanti di Ma'darut Taqwa akan ada pembagian sembako misalkan. Nah, dan plus per kakak diberikan 500 ribu, 500 ribu. Contoh aja nih ya. Akhirnya orang yang dengar langsung datang, jam 12 malam pun datang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Harta. Tapi ini dibangunkan seperti malam terakhir, walaupun dia di rumah pun, nggak bangun. Paham ya? Ini padahal enggak di, dia ke masjid. Dalam rangka harta tadi itu bangun. Tapi kalau masalah ibadah banyak orang yang lemah. Kita ingatkan nah barakallahu fikum, semuanya kita harus mengoreksi dan juga memahami perkara yang seperti ini karena sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan qiyamul lail, salat malam, berkali-kali kami tekankan dan juga kami nasihatkan terutama bagi, bagi diri anak pribadi dan segera ikhwah seluruhnya agar senantiasa mengingat sepertiga malam terakhir. Bangun Nah, barakallahu fikum, bangunkan diri kita, keluarga kita, istri kita, anak kita apabila memungkinkan diajak salat qiyamul lain. Itu kalau di rumah. Kalau di ma'had terutama barakallahu fikum, jangan malas-malasan. Ada yang bangunkan, segera bangun. Berwudu, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu salamatul afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.